Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi rabbil alamin Wassalatu wassalamu ala imamil mursalin Nabiyina Muhammadin Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd Subhanaka la ilma lana Illa ma أنت العليم الحكيم اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وارزقنا علما ينفعنا اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا Faj'al lana ya Rabbana kulla syai'in sahlan muyassara Allahumma inna na'udhu bika min ilmin la wa min qalbin la wa min nafsin la wa min da'watin la ayustajabu li sadri wa amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli Allahumma inna na'udhu bika min an nadhilla aw nudhalla aw nazilla aw nuzalla aw nadlima aw nudlama aw najhala aw yujhala alaina amin Bapak Ibu dan saudara sekalian yang dimuliakan Allah taala Alhamdulillah malam hari ini kembali kita semua dipertemukan Allah Ta'ala di Masjid Agung Al-Kahfi Gaba Umar ini. Pertama untuk melakukan kewajiban kita layaknya seorang hamba yaitu sholat maghrib berjamaah yang kemudian kita lanjutkan <clears throat> karena untuk memenuhi perintah Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam yang mengatakan tolabul ilmi faridotun ala kulli muslim menuntut ilmu adalah kewajiban setiap muslim karena hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini maka malam hari ini Bapak Ibu kita kumpul bersama-sama mengkaji hadis-hadis beliau seputar hukum dari kitab Bulughul Maram yang nanti kita berharap mudah-mudahan setelah kita mendapatkan ilmunya kita nanti bisa mengamalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Bagaimana sih agama yang benar itu gimana begitu kan? Agama yang benar itu seperti apa? Jangan sampai kita itu berbuat sesuatu yang kita anggap sebagai ibadah, kita anggap sebagai agama, tetapi itu sama sekali bukan termasuk ajaran agama. Jadi, jangan sampai dalam beragama itu kita itu fathul jari. Apa fathul? Jari. Jari ini, jari ini ya berok-berok ini dikir gitu kan zikir apa Nabi nggak pernah begitu gitu padahal Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan man amila amalan laisa alaihi amruna dun barang siapa melakukan amalan yang tidak termasuk perintah kami maka amalan itu diterima minum dulu Pak Bismillah Diterima apa ditolak? Ditolak. Diterima iblis maksudnya, ya Uh, sekarang kita melanjutkan kitab sholat Bapak Ibu bab sholat jamaah dan imamah. Ani bni Abbasin radhiyallahu anhuma dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma Ani nabiyyi sallallahu alaihi wasallam qala dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man sami'an nida'a barang siapa mendengar adzan, falam ya'ti tapi gak datang ke masjid, fala salatalahu illa min udhrin, maka tidak ada solat baginya kecuali ada udhur." Jadi kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini, "Man sami'an nida'a barang siapa mendengar azan falam yakti tapi enggak datang ke masjid buat laki-laki nggih Bapak Ibu jangan dikira oh berarti wanita wajib ke masjid enggak fala lahu illa min udhrin maka tidak ada salat baginya kecuali u uzur rawahu ibnu majah diriwayatkan ibnu majah Wadarukutni, adarukutni, Wabnu Hibban Ibnu Hibban wal Hakim dan Hakim wa isnaduhu ala syarti muslim kata al hakim sanatnya ini sesuai syarat muslim jadi Imam Bukhari dalam kitab sahihnya Bapak Ibu memiliki syarat-syarat maksudnya oposisi syarati sampai hadis ini diletakkan dalam sahihul Bukhari ada syaratnya Pak jadi nggak semua hadis gitu kan. Imam Muslim juga seperti itu. Cuma syaratnya Imam Muslim dengan Imam Bukhari lebih kuatan syaratnya Imam Bukhari. Makanya Sahih Muslim itu nomor dua. Sahih Muslim itu nomor nomor dua. Dan Sahihul Bukhari kata para ulama adalah kitab yang paling sahih setelah Al-Quran. Memang kalau dalam hal penertiban urut-urutan bab lebih rapi yang sahih Muslim. Tapi kalau dari sisi syarat, syarat Imam Bukhari lebih kuat. Nah, hadis ini Bapak Ibu sanatnya kata Imam Hakim sesuai syarat Muslim. Lakin habak duhum waqfahu tetapi sebagian mereka, sebagian ulama mengatakan yang rojih, yang kuat hadis ini adalah mau mauquf. Apa itu hadis mauquf? Hadis mauquf itu perkataan sahabat. Berarti ada yang mengatakan hadis ini perkataan Abdullah bin Abbas, bukan perkataan Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Intinya Para ulama ada yang mengatakan hadis ini sahih, ada yang mengatakan kalau dari Nabi tidak sahih, tapi kalau dari Abdullah bin Abbas sahih. Intinya Bapak Ibu, hadis ini menjadi hujah, menjadi dalil yang kuat bagi orang yang mengatakan bahwa sholat berjamaah itu fardu ain. Apa fardu ain? Wajib, ya. Kemarin kan ada hadis ya yang kita ya hadis Abu Hurairah ada orang buta yang minta rukhsah kepada Nabi agar diberi izin sholat di rumahnya karena dia nggak ada orang yang dampingi dia ke masjid gitu ya mungkin jalanannya itu di samping rame terus banyak jeglongannya bapak ibu gak jalan sawo cangkring itu nggak tahu jeglong kabeh dalam? Sing dereng. Nah, kapan lo? Tambah jeru mawon. Dia wis ping piro ada orang nyosop di situ? Enggak, enggak ada nyosop nggih. Dalam? Dalam? Bolak-balik nggih. Nah, sing dosa wonten cedera bau marah. <laughs> Nggih, ngaten Bapak Ibu. Jadi karena dia nggak ada yang dampingi sementara jauh ke masjid dan susah minta izin kepada Nabi agar diperbolehkan sholat di rumahnya. Kata Nabi, iya ndak popo gitu. Tapi setelah orangnya pergi dipanggil, peyang mendengar azan boten. Katanya mendengar. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan faajib kalau begitu penuhi datangi panggilan azan itu. Jadi ini hadis yang kuat eh hadis yang kuat dalil yang kuat yang menjadi dalil bahwasanya sholat berjamaah di masjid adalah fardu ain jadi orang yang tidak memiliki uzur bapak ibu sholatnya tidak diterima apa itu uzur? Uzur itu ya pada riwayat yang lain itu almarot apa almarot sakit ada yang mengatakan selain al-marad adalah al-khauf. Apa al-khauf? Takut, ya. Apakah takut nanti dibunuh? Kayak di Suriah gitu kan, di mana-mana ada sniper orang-orang Syiah atau takut nanti mungkin di sana ya pas pas ada wabah penyakit gitu kan pandemi kayak begini nenek takut ya daripada mama gak khusus selalu nongomawai gitu Terus termasuk uzur yang ada zaman sekarang Bapak Ibu, kita tuh pengennya ke masjid berjamaah lima waktu gitu kan. Tapi ketika ke masjid balapan terus berimami gitu kan. Dulu yang kita pelajari kan sunnahnya ketika sholat zuhur dan sholat asar. Sholat zuhur itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam Bapak Ibu pada dua rakaat pertama bacaannya itu kira-kira membaca 30 ayat. Sementara dua rakaat kedua itu 15 ayat, ya. Seperti itu. Kalau <clears throat> untuk sholat asar kebalikannya lebih ringan. Jadi sholat asar itu dua rakaat pertama ukurannya kira-kira baca 15 ayat, ya. Sementara dua rakaat terakhir baca 7,5 ayat itu untuk sholat sholat asar. Nah kita sekarang jauh-jauh mau baca iftitah pak, jauh-jauh mau baca surat setelah al-fatihah, wong baca al-fatihah janda jangkep ya kan? Pinginnya sebelum sholat itu kan kita melakukan sholat sunnah qobliyah ya. Terus kayak iso khusyuk kebribenan gitu kan. Apalagi ketika mau zikir ya tidak bisa dikir apalagi makmum masbuk. Saya tuh pernah pas pingin sholat berjamaah di masjid pak mau ke daerah Balung Panggang BI di Gresik sana. saya sholat dulu subuh gitu kan. Terlambat eh maghrib maghrib. Jadi kita mau sholat maghrib tapi sudah pada selesai sampai di masjid itu mau sholat isya. Jadi pokoknya orang-orang sudah buyar lah tapi masih ada waktu untuk sholat itu ruang masjidnya pak sampai nyimamil nggak keringi ngomong apa aku itu mau gitu ya jadi sampai begitu Abah Umar panjenengan nggak pernah mengalami gitu ya, berkali-kali atau sekali pak yeah. Iya. jadi ini termasuk uzur bapak ibu kalau tidak ada masjid yang lain ya wes sholat di rumah begitu daripada sholat balapan terus nah termasuk udzur. Man sami'an nidaa barang siapa mendengarkan azan falam ya'ti tapi enggak datang fala sholata lahu illa min udhrin maka tidak ada salat baginya kecuali udzur. Nggih. Okay. Ibnu Qayyim rahimahullah berkata, "Wa man ta'ammala sunnata" barang siapa merenungkan sunnah tabayyana lahu menjadi jelas baginya anna fi'laha fil masajid bahwa mengerjakan sholat di masjid fardu ainin adalah fardu ain illa li'aridin kecuali ada uzur ya juzu ma'ahu tarkul jamaah yang boleh bersama uzur tadi dia meninggalkan sholat berjamaah wa qad ulima minadini bidzarurah sungguh telah diketahui dari agama ini secara darurat annallaha syara'as shalawatil khamsa fil masajid bahwa Allah mensyariatkan sholat lima waktu di masjid kama qala ta'ala sebagaimana firman Allah taala wa aqimu wujuhakum inda kulli masjid wa aqimu wujuhakum tegakkan wajah kalian inda kulli masjidin pada setiap mas masjid maksudnya ini perintah untuk sholat berjamaah okay. hadis berikutnya bapak ibu dari Yazid ibnil Aswad radhiyallahu anhu annahu shalla ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam salat subuh bahwa Yazid bin Al-Aswad ini mengerjakan sholat bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sholat apa bapak ibu sholat subuh. Falamma sholat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sudah selesai sholat, idahwa birojulaini lam yusolliya Tiba-tiba beliau melihat dua orang yang tidak ikut sholat. Ya, faja'a bihima maka beliau memanggil dua orang itu maksudnya beliau nyuruh orang lain manggil dua orang yang tidak ikut sholat ini fajaa bihima maka dua orang ini didatangkan tarudu isuhuma sambil gemeteran Pak tarudu itu faro is ya tarudu gemeteran faro faro is itu jamak kata farisoh seperti il jamul faridah ini farais farais itu daging antara samping dengan pundak jadi sini dekat gerak-gerak gitu gemeter ya gemeter Faqala lahuma Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada keduanya Ma mana'akuma an tusalliya ma'ana Lapo kok pian berdua ndak sholat bersama kita Qala keduanya menjawab Qad sallayna fi rihalina Kita sudah sholat di rumah kami Kala kata Nabi, fala taf'ala. Jangan diulang. Ya, jangan lakukan itu. Idza shallaituma fi rihalikuma, kalau kalian berdua sudah sholat di rumah, Thumma adraktumal imam Kemudian kalian berdua mendapati imam Walam yusolli dan imam belum sholat Fasolliya ma'ahu Maka kembalilah sholat bersamanya fa innaha lakuma nafilah karena sholat yang kedua eh fa inna karena sholat yang kedua lakuma bagi kalian berdua nafilatun adalah nafilah atau sunnah Nggih. Jadi sholat yang diulang itu adalah sholat sunnah sementara yang pertama adalah sholat wajib wajib ya nah rawahu Ahmad walakdu lahu diriwayatkan oleh Ahmad ini lafadznya Ahmad wasalasa ya dan asalasa wasahahahu Tirmidzi wa Ibnu Hibban dan disahihkan At-Tirmidzi dan Ibnu Hibban hadisnya sahih Bapak Ibu Intinya kata Yazid bin Aswad ini ketika mereka para sahabat sudah selesai sholat bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sholat subuh, tiba-tiba selesai sholat ini Nabi melihat dua orang yang tidak ikut sholat dipanggil sama Nabi, kenapa pian kok tidak sholat? Katanya kita sudah sholat di di rumah kata Nabi jangan nek memang sudah sholat di rumah terus ada imam sholat temeneh ya nah surat yang kedua ini adalah nafi nah. nafilah pelajaran yang diambil dari hadis satu Bapak Ibu hadis ini menunjukkan anjuran mengulangi jamaah bagi orang yang sudah sholat. Jadi kita sudah sholat yang di tempat lain lah di rumah di mana terus datang ke masjid kok orang-orang masih sholat ya atau kemudian baru komat di masjid itu ya kalau memang nggak ada apa-apa dan kita di masjid ya wis sholat toh bersama dengan para jamaah tapi kalau misalnya kita tidak ke masjid kita sudah di masjid sana misalkan <clears throat> kita sudah sholat di masjid sana terus nah al-kahfi sini kok masih komat dan kita nggak ada keperluan ke masjid kita di rumah ya nggak usah tapi kalau kita ke masjid ya sholat pemeneh gitu loh mosok bodoh-bodoh nang masjid yang lainnya pada sholat kode nggak sholat dewi Oke. yang kedua hadis ini menunjukkan bahwa sholat di rumah itu sah meskipun tidak ada uzur nah Berarti ini kan tadi kan hadisnya Abdullah bin Abbas ada yang mengatakan sahih, ada yang mengatakan dhaif. Ya, kalau perkataannya ini perkataan Abdullah Abbas berarti kepada Nabi Shallallahu alaihi wasallam adalah dhaif gitu. Nah, sahihan mana? Hadis Abdullah bin Abbas dengan hadis Yazid bin Aswad sahihan yang ini. Ya. Jadi hadis ini Bapak Ibu menjadi dalil bahwa sholat di rumah itu sah meskipun tidak ada uzur. Walakinahu ya'samu tapi dia berdosa bitarkil jama'ati fil masjid biduni udhrin ketika meninggalkan sholat berjamaah di masjid tanpa uzur ya seperti disebutkan pada hadis Abu Hurairah ya yang menjelaskan bahwa sholat yang paling berat bagi orang-orang munafik adalah sholat isya dan sholat subuh. Kalau mereka mengetahui pahala pada keduanya, pasti datang kepada keduanya meski merangkak. Ya, mesti merang merangkak. Kemudian hadis ini Bapak Ibu menunjukkan menunjukkan apa? menunjukkan kewajiban amar ma'ruf nahi mungkar tapi dengan cara yang baik ya dengan cara yang yang baik <clears throat> Hadis ini Bapak Ibu menunjukkan mulianya akhlak Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan bagusnya metode beliau ketika mengajari. Jadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini pada awal mulanya itu bertanya dulu kenapa tidak ikut sholat gitu kan? Ketika eh, tahu bahwa keduanya tidak mempunyai uzur maka beliau mengarahkan, membimbing itu pun dengan cara yang lemah lembut oh begitu ya jangan dilakukan fala ala gitu kan kalau pian sudah sholat di rumah terus mendapati imam belum sholat sholat temeneh maka sholat yang kedua ini bagi jenengan berdua adalah na nafilah yang menjadi masalah Bapak Ibu ketika semua orang pada berjamaah dan kita di tempat yang sama tapi tidak ikut sholat itu garai orang lain suudon gitu loh wah ini jangan-jangan gak seneng imami gitu kan ya atau yang bilang wah aku kafir gak sholat itu lihat di pondok sholat gak sholat Dewi gitu kan jadi banyak perasaan gak buruk lah sementara kita itu dituntut kalau bisa itu jangan sampai orang itu suudon kepada kita dan ini bukan riak gitu loh. Makanya Umar bin Khattab itu mengatakan man wada'a nafsahu mawadhi'at tuhmati fala yalumanna man asa'a bihi Artinya apa Bapak Ibu? Man wada'a nafsahu barang siapa meletakkan dirinya mawadhi'at tuhma pada tempat-tempat yang dituduh ya. Jadi dia ini memang ya meskipun tidak melakukan ya mohon maaf misalkan dulu pas ada doli misalnya ya doli misalnya nah kalau apa kono gawe kok lewat nang doli iya kan nah ini berarti dia itu meletakkan dirinya pada tempat-tempat yang memang barai orang lain nuduh gitu nah kalau dia sudah demikian ojo nyalano orang yang suudon gitu loh Nah, itu Bapak Ibu makanya di sini nah kan akhirnya kita kita kan dituduh nek ndak melu sholat, apakah dituduh tidak sholat, apakah dituduh benci imamnya dan lain sebagainya. Ya makanya tidak enak misalnya panjenengan ke masjid gitu kan, terus imamnya cuapet, wis tak mundur sholat dewi itu tidak enak rasanya pak. Banyak fitnah nanti lapo ibu wahabi balik ke sholat, nah, gitu kan? Gitu orang-orang itu atau kula apa masalah mbek imam paling itu gak sholat orang nggak nggak mungkin mereka itu langsung oh nggak mungkin berprasangka iki paling sholat iki cepetan nggak mungkin soalnya sholat cepat menurut biar mereka itu sudah biasa begitu gitu ya mau sholat pok pok pok pok yang di YouTube itu yang cepet teraweh berapa detik berapa menit itu enak ini olahraga mau sholat apa boh olahraga olahraga dewi dewi ya sholat dewi olahraga dewi ini panjangnya biar olahraga ya melayu apa no coba sholat langatan sih ya pak Umar sampo ah langsung nggih uh, sekarang Bapak Ibu hadis berikutnya wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda innama ju'ilal imamu liyuktamma bih innama innama ini ada hasr jadi ada hasr itu alat yang memiliki makna membatasi jadi artinya tidaklah imam itu dijadikan kecuali untuk diikuti Nah, masuk di sini ini berarti nek imam, nek imam itu pas moco, ojo moco dewi, ringet no, Gitu loh, Moco ana uang ngomong ditinggal ngomong dewi. Peyang jadi guru Pak, pas berbicara ada murid ngomong dewi, terus bunti. Seperti itu pula imam, makanya pendapat yang rojih bagi makmum dalam sholat-sholat yang jahat makmum itu tidak wajib baca Al-Fatihah tapi cukup menyimak bacaan i, imam. Tapi kalau sholatnya sir wajib baca Al-Fatihah Pak. Makanya kalau panjenengan sholat sir asar duhur balapan terus bi imami jangkep no sampai amin wong iya kana budua iya kana stainu takbir. Sata sholat kayak begitu wangune kayak gitu itu Makanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu mengatakan ada pak orang itu umurnya 60 tahun tapi ketika sholat tidak pernah diterima sama Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa yang mau kok mau niku mau gitu loh. Mau soal Fatihah 7 ayat, iya karena budu iya karena setelah berapa itu keempat ya, mustabil. Nah kalau kita jangkep no, coba jenengan jangkep no, terus sami Allah liman hamidah imami gitu kan? Iya. Jadi itu tidak sah. Nah makanya cari imam yang benar-benar benar. Inama ju'ilal imamuna. Kemudian para imam Bapak Ibu terutama di Al-Kahfi ini ya Pak Kusai ini terutama yang menjadi imam biasanya eh, pada rokaat terakhir tiga dan empat ya itu kan karena imam itu nanggung ibadahnya makmum kalau makmumnya ibadah benar, imam dapat pahalai. Eh, kalau makmum ibadahnya tidak benar, imam juga nanggung. Nah, biasanya sebagian makmum itu kan ada yang sujud istirahat, eh, sujud istirahat, apa duduk isti istirahat. Padahal itu tidak wajib. Nah, maksud saya kalau pada dua rakaat terakhir ini panjenengan setelah al-fatihah itu jangan langsung takbir untuk rukuk tapi baca al-ikhlas kenapa jagani bi'e makmumi guru mari moco al-fatihah gitu lebih selamat tidak apa-apa al-ikhlas lo piro ini gitu kan maksudnya berapa menit kecuali kalau jenengan nambah al-baqarah mau oh, panjang ya jadi kenapa kita seperti itu karena kadang-kadang imamnya itu baca biasa tapi karena lebih cepat dan makmum kadang-kadang duduk istirahat, padahal duduk istirahat tidak wajib gitu kan. Nah itu jagani BE belum selesai baca Al-Fatihahnya. Tadi baca apa Pak? Al, Al Kursi, Al Ikhlas. Loh, memangnya harus Al Ikhlas? Tak? Selain Al Ikhlas tidak boleh, tak boleh. Tidak harus Al Ikhlas. Cuma untuk Al Ikhlas ini ada keutamaan tersendiri jadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu pernah ngirim sariyah Bapak Ibu. Apa itu sariyah? Napa sariyah? Perang yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak ikut serta di sana, yaitu sariyah. Kalau yang Nabi ikut namanya ghozwah, paling 300-an prajurit lah. Nah, beliau memilih seorang panglima di sini. Nah, panglimanya ini ya panglima itu yang sebagai so, imam sholat idul fitri idul adha sebagai sholat Jum, eh, imam sholat jumat juga di samping juga imam sholat lima waktu nah ini setiap selesai sholat eh setiap selesai sholat pada setiap rokaat sholat sehabis baca al-fatihah itu dia baca al-ikhlas pada semua rokaat satu dua satu dua tiga satu dua tiga empat setiap habis baca Al-Fatihah baca Al-Ikhlas. Ketika mereka pulang ke Madinah, anak buahnya panglima ini lapor ke Nabi. Itu loh Nabi panglima kita itu loh setiap ngimami kok baca Al-Ikhlas terus. Nah, kata Nabi Shallallahu alaihi wasallam, coba kamu tanyai kenapa dia melakukan itu. Setelah ditanya, apa jawabannya, Pak? Dia mengatakan karena al-ikhlas itu menyebutkan sifat-sifat Ar-Rahman. Ya, kan mulai satu sampai empat kan menyebutkan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Dan aku sangat suka mengulang-ulang ya sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala ini. Apa jawaban Nabi? Beritahukan kepada dia bahwa Allah mencintai dia sebagaimana dia mencintai Allah. Nah, ini keutamaannya makanya baca al ikhlas ya hati-hati saja jagani BE ada makmum yang belum selesai baca al fatihah gitu Bapak Ibu Innama ju'ilal imamu liyutamma bihi Sesungguhnya imam itu tidak dijadikan kecuali untuk diikuti maksudnya ojo di DCI, ojo balap imam gitu kan faida kabaro fakabiru jika imam bertakbir baru bertakbirlah jadi patokannya itu suara imam Allahu Akbar bar ini baru kita bergerak pak jangan bareng Allahu Akbar bareng jangan nah makanya Ketika Imam Assalamualaikum warahmatullah dia langsung ikut ke sini kan. Assalamualaikum warahmatullah dia. Nah ini mestinya Barno imamnya mari dulu dari dua salam. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah baru pian gerak oh. Termasuk di sini salam G satu kali Mas Buk langsung buru-buru naik mengapa nambahi sholatnya yang keting ketinggalan. Jadi termasuk balap di sini tidak boleh. Fa'idha kabaro jika imam wis takbir Fakabiru baru bertakbirlah Wala tukabiru Ditekankan sama Nabi Jangan takbir Hatta yukabir Sampai imam wis takbir disian Wa idha roka'ah Dan jika imam rukuk Farka'u Bukan maka rokoanlah Bukan Farka'u maka rukuklah Ya wala tarka'u dan jangan rukuk kalian hatta yarka sampai imam wis rukuk wa idza qala dan jika imam mengucapkan sami Allahu liman hamidah faqulu maka katakan Allahumma rabbana lakal hamd jadi yang mengucapkan sami Allahu liman hamidah ini Bapak Ibu khusus imam sama orang yang sholat sendirian makmum tidak pakai membaca sami Allahu liman hamidah ini anak makmum al-kafi masih baca al, uh, sami Allahu liman hamidah berarti guru gak pernah melu ngaji gitu ya nah wa idha qala sami Allahu liman hamidah ketika imam mengucapkan apa Bapak Ibu sami Allahu liman hamida faqulu maka katakan Allahumma rabbana lakal hamdu bisa rabbana lakal hamdu bisa rabbana walakal hamdu bisa Allahumma rabbana lakal hamd ya wa idza sajada fasjudu dan jika imam sudah sujud sujud wa idza shalla qa'iman dan jika imam itu sholat berdiri fasallu qiyaman maka sholatlah dengan berdiri berdiri wa idza shalla qa'idan dan jika imamnya sholat dengan duduk mungkin pas sakit Pak cuma ada sakit ya jangan jadi imam lah mestinya tapi kan kadang-kadang ada kondisi sehat tiba-tiba kemudian tidak kuat gitu loh fasallu qu'udan ajma'in maka kalian semua sholatlah dengan du duduk semuanya rawahu Abu Dawud diriwayatkan Abu Dawud wa hadza lafdhuhu dan ini lafaz Abu Dawud wa asluhu fi sahihaini dan asal hadis ini dalam as-sahihain. Nggih. Pelajarannya apa Bapak Ibu? Satu, wajib mengikuti imam. Wujubu mutaba'atil imam. Yang namanya mutaba'ah ini jadi ikuti imam. Imam ini baru kominial gitu loh. Ya, jadi imam itu yang diikuti dalam gerakan-gerakan sholat. Tidak boleh kita itu DCI atau kita itu lama baru takbir gitu kan. Kadang-kadang ada orang pak imam itu wes tahiyat akhir ya tasahud itu dia sujud gak nang nang berdiri untuk tasawuf itu tidak benar juga. Itu berarti tidak mengikuti imam. Jadi sekali lagi gerakan imam itu baru terjadi eh, gerakan imam. Gerakan makmum baru terjadi setelah imam bergerak. Jadi makmum ini bergerak setelah imam, jangan disi'i. Ya, jangan disi'i. Inna musabaqatal imami muharrama. Disi'i imam hukumnya haram. Wa idza takhallufa anhu kamusabaqatihi la tajuz. Takhalluf itu maksud ngeri-ngeri, ya. Jadi ngeri-ngeri, dia nggak mendahului memang, tapi ngeri query gitu loh. Misalkan imam sudah sujud, habis sujud, imam kan duduk dua sujud, ini dia masih sujud saja. Imam sujud baru dia duduk. Nah ini ini hukumnya sama seperti mendahului nggak boleh. Kemudian yang dicari akan pada imam dan orang yang sholat sendirian mengucapkan sami Allahu liman hamidah makmum tidak perlu. Nah, Bapak Ibu, dari hadis ini kita bisa mengambil pelajaran bahwa makmum itu ada tiga kondisi. Satu yang disi imam. Ini haram hukumnya disi imam. Kalau dia sengaja melakukan itu maka sholatnya batal. Yang kedua, ini bareng dengan imam. Imam begini dia juga begini bareng. Allah Akbar dia juga bareng dengan imam Allahu Akbarnya. Ini makruh, dibenci. Tapi sebagian ulama ada yang mengatakan haram. Ya. Sholatnya tidak batal kecuali dia bareng imam itu pada takbiratul ihram maka batal. Yang ketiga, ini yang ngeri-ngeri jadi Allahu Akbar imam sudah baca baru ke kalapo-lapo kan biasanya anak-anak remaja itu baru waladhalin baru ke Allahu Akbar dia. Nah ini oh dia dari di situ loh kok dulinan dulu gitu ya. Nah atau ketika ya pokoknya ngeri-ngeri lah nggak langsung berdiri mengikuti imam. Yang keempat ini yang mengikuti imam pada perkataan dan perbuatan dan inilah yang disyariatkan yaitu bergerak langsung setelah imam bergerak. Ketika imam takbir Allahu Akbar, dia baru Allahu Akbar. Ketika imam Allahu Akbar ruko, dia baru ruko. Ketika imam sudah sujud dengan Allahu Akbar, dia baru su sujud. Insya Allah begini Bapak Ibu ya tentang sholat berjamaah. Ada pertanyaan kah? Monggo silakan. Monggo Pak. Imam dalam hal sekarang setelah membaca fatihah menunggu dengan bacaan keras Ini dikeraskan apa berarti. Tolong diulang. Tadi Imam membaca fatihah supaya ini agar perhatian kalau kami telah membacanya. Wa ilmu tuh dalam makmumnya kan imamnya imamnya nunggu eh gengge geng ya ndak ya sir kan dua roka terakhir kan bacanya sir nggih jadi bila bertanya yang baca al-ikhlas tadi itu lo jadi imam Ya jadi imam kan biar nunggu makmum biar jangkep kan baca al-ikhlas itu dibaca sir apa jahar yang dibaca sir karena posisinya adalah dua rakaat tera terakhir baik pada sholat sir maupun jar yang tetap sir jadi dibaca sir dia dibaca sir saya kira BE imamnya itu setelah waladolin amin ya sebelum baca sholat lagi dia itu berhenti sebentar biar cek baca al-fatihah dulu nah yang ini seperti ini pada dua rakaat pertama malah nggak disyariat karena apa? Karena pendapat yang rojih tadi bacaan imam itu bacaannya makmum. Ini bacaan imam itu bacaannya makmum. Makanya ketika imam membaca Al-Quran dengarkan, jangan baca sendiri. Dan imam tidak perlu memberi jeda, mengasih waktu kepada para makmum untuk baca Al-Fatihah. Insya Allah begitu. Jadi, Ada lagi Bapak Ibu? Monggo silakan. Saya kecil itu lagi tahu Iya. Ada ada hadisnya. Jadi kalau mendahului imam itu nanti <laughs> jadi kuda, bukan kuda keledai. Ya, keledai. Jadi e, nanti itu kepalanya diganti Allah menjadi kuda gitu. Ada hadisnya kok. Bener ya. Jadi kalau mendahului imam maka kepalanya akan diganti menjadi kuda eh keledai juga kuda himar himar raksa raksa himar gitu dia ada hadisnya insya Allah tapi nggak ada di sini ya dia ya, mungkin yang lain tentang hadisnya ada itu Iya. Monggo yang lain, monggo Pak. Gak ada di ibu-ibu, gak ada yang ditanyakan. Kalau nggak ada, sama adzan pagi. Monggo, Bang. Hadisnya satu lagi. Oh, nggih, dua aja sisa. Nggih. Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa Rasul di belakang dulu nggak memenuhi soft pertama taqaddamu majulah faktamu jadi takut ini bisa terlambat bisa mungkin di belakang akhir ya taqaddamu majulah faktamu bi dan jadikan aku imam wal yakjam mabikum man ba'dakum dan hendaknya menjadi meng, apa ya-, mabikum bikum mengikuti kalian orang-orang yang setelah jadi berarti ta'akhurun di sini mereka itu nggak di depan. Ya, jadi depan masih kosong, mereka di belakang disuruh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam maju. Nah nanti dulu kan nggak ada mikrofonnya pak, mungkin buangnya jauh kan nggak dengar. Nah itu ikut siapa? Ikut depan depannya. Makanya dulu ketika listrik mati pas di kampus itu kan banyak jamaah nggak dengar. Masjid cuma apa? Cuma pintunya satu di situ. Sehingga di, di balik pintu yang di pintu itu itu dia nyambung Allah Akbar gitu. Ya. Nah, itu maksudnya Takut kamu majula fa'tamu bi ikutilah aku wal ya'tamma bikum man ba'dakum dan mengikuti kalian orang yang datang setelah kalian. Hadis sahih riwayat Muslim. Pelajarannya apa? Kita itu Pak afdolnya adalah mendekat ke imam itu paling utama karena sebaik-baik softnya laki-laki adalah yang pertama di depan yang kedua imam itu kudwahnya panutan dalam sholat nggak boleh di balapi nggak boleh di sulayani gitu ya harus ikut imam nah ini menunjukkan apa bahwa dalam sholat itu ada kedisiplinan Bapak Ibu. Jadi kalau ingin belajar kedisiplinan sholat ya belajar disiplin itu sholat yang tepat waktu yang ikuti imam gitu kan. Nah <clears throat> Kemudian para makmum yang tidak melihat imam juga tidak mendengar imam ikut siapa? Ikut orang yang di depannya dari para makmum begitu Oke insya Allah demikian Bapak Ibu Terima kasih atas perhatiannya Belum Bertanya Pak Tidak apa-apa tak? Oh enggak Bu silakan Ya langsung ikut imam Iya tidak boleh bu itu, tidak boleh itu sama dengan mendahului imam. Tidak boleh. Kalau terus-terusan, apalagi sengaja bisa batal sholatnya, sholat tuh dewi, pola apa jamaah barang gitu. Jadi tadi kan ada empat kondisi, jadi yang namanya ngeri-ngeri daripada imam dengan sengaja itu sama dengan disi imam dengan sengaja itu bisa batal sholatnya tidak boleh gitu loh, tidak boleh. mau perempuan. Ya kalau memang nggak mengganggu ya yang paling utama yang belakang bu. Maksud saya ndak ndak mengganggu itu begini. Dulu di masjid ada di Bangkalan itu ya. Per, pintunya perempuan di belakang. Nah ini karena mengikuti hadis yang sebaik-baik soft perempuan adalah yang paling belakang mereka datang awal-awal sholat terawih langsung duduk belakang ketika pas habis sholat depan masih kosong eh habis habis adzan depan mereka masih kosong ya mereka pada sholat nutup itu akhirnya saya datang setelah itu nggak bisa masuk mencolot salto ya kan jadi akhirnya ngelumpuh gitu Nah itu tuh kalau begitu ya salah. Kalau begitu ya salah. Maka yang paling utama yang datang pertama ya di depan gitu. Ya. Karena memang sebaik-baik soft laki-laki adalah yang paling depan, sebaik-baik soft perempuan adalah yang paling belakang. Ini adalah sunnahnya seperti itu. Tapi ketika kita belan-belani sunnah malah melakukan dosa, mengganggu yang lainnya malah dosa nggak sunnah tambahan gitu kan. Kayak panjenengan misalnya sujud laki-laki lo sujud itu sunai e, kelee dibuka rapot begini ya akhirnya gini-gini sebelah nah itu kan malah mengganggu mengganggu ya memang itu sunnah tapi ya delok-delok kondisi kayak pas tawaf pinginnya itu setiap putaran mencium hajar aswad nah iya kalau pas kosong kalau pas rame-rame sikut sana sikut sini pokoknya aku bisa mencium hajar aswad yang malah dosa gitu loh bu jelas ya insya Allah begitu Oke, sampun bah yang mana Lungge, nah kalau di belakang tambah dilewati tambah. Pintunya di sana bisa. Nggih. ya nggak bener itu, nggak sesuai sunnah. Yang sesuai sunnah itu di belakang bukan di samping. Nggak tahu, memang sebagian orang kok suka nyalai sunnah gitu loh. Padahal jelas sekali nanti makanya ini kan sholat jamaah dan imamnya nanti kita bahas insya Allah.